Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Para pemirsa Roja TV Para pendengar Radio Roja Dan seluruh kaum muslimin Dimanapun Anda berada Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kenikmatan untuk bertemu kembali dalam kajian ilmiah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita dapatkan ini bermanfaat, berkah dan bisa kita terapkan dalam kehidupan ini para pemirsa, para pendengar, dan seluruh kaum muslimin dimanapun anda berada pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas kaidah i'malul kalam aula min ihmalih menjadikan sebuah perkataan mempunyai makna itu lebih didahulukan daripada menjadikan perkataan tersebut tidak punya makna. Kita sudah membahas tentang makna dari kaidah ini secara global. Kemudian, kita juga sudah membahas dalil-dalil dari kaidah ini. Kita juga sudah membahas syarat-syarat penerapan kaidah ini. Kita juga sudah membahas tentang contoh penerapan kaidah ini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cabang-cabang dari kaidah al-i'malul kalam aula min ihmalih ini. Ya. Kita akan membahas cabang-cabang dari kaidah ini. Karena kaidah ini adalah kaidah yang besar ya, sehingga punya banyak cabang. Cabang kaidah ini yang pertama yang bisa kita bahas adalah kaidah Al-aslu fil kalam al-haqiqah. Al-aslu fil kalam al-haqiqah. Pada asalnya sebuah perkataan itu dibawa kepada makna hakikinya. Pada asalnya sebuah perkataan itu harusnya dibawa ke makna hakikinya. Makna hakiki yang dimaksud adalah makna asal. Makna hakiki yang dimaksud adalah makna asal. Dan biasanya apabila makna hakiki disebutkan, maka yang dimaksud adalah makna asal dalam bahasa. Apabila makna hakiki disebutkan tanpa ada batasannya, maka yang dimaksud di situ adalah makna asal secara bahasa. Ya. Sehingga makna dari kaidah ini al-aslu fil kalam al-haqiqah pada asalnya sebuah perkataan harusnya dibawa ke makna hakikinya. Yang dimaksud dengan makna hakiki di sini adalah makna hakiki dari sisi bahasa makna hakiki dari sisi bahasa. Ini kaidah ini sebagai pembatas dari kaidah yang lalu yang kita pelajari. Kaidah besarnya i'malul kalam aula min ihmalihi. Menjadikan sebuah perkataan mempunyai makna atau konsekuensi hukum itu lebih didahulukan daripada menjadikannya tidak punya makna atau tidak punya konsekuensi hukum. Kemudian setelah kita melihat atau mendengar sebuah perkataan, maka kita akan melihat bahwa perkataan tersebut bisa mempunyai dua makna. Bisa mempunyai makna hakiki dalam waktu yang sama bisa dibawa ke makna majazi atau makna majaz. Sehingga kemana kita harus membawa perkataan tersebut. Inilah yang dibahas oleh kaidah ini, ya. Karena sebuah perkataan bisa mempunyai dua kemungkinan makna, bisa mempunyai makna hakiki pada waktu yang sama bisa mempunyai makna majaz, maka harusnya kita bawa ke makna hakiki dahulu selama itu dimungkinkan. Ya. Kita harus membawa sebuah perkataan atau kalimat kepada makna hakikatnya. Apabila hal itu dimungkinkan, tidak boleh kita membawa ke makna majasnya Ya. Saya misalkan apabila ada orang mengatakan raaitu jabalan fil Madinah aku melihat sebuah gunung di sebuah kota. Aku melihat sebuah gunung di sebuah kota. Ini mempunyai dua makna ada makna hakikinya, ada makna majasnya. Makna hakikinya adalah aku melihat gunung ya. Gunung yang kita fahami dalam kehidupan sehari-hari. Gunung dataran yang tinggi ya. Yang di sana ada pepohonan-pepohonan ya biasanya di Indonesia ya. Mungkin di tempat lain ada gunung-gunung yang tidak ada pepohonannya tapi yang jelas dalam pikiran kita terlintas ya makna gunung yang hakiki. Tapi kata ini juga bisa mengandung makna majas ya makna majas adalah makna ya lafal makna majas adalah makna yang bukan makna asal sebuah perkataan. Ya, makna majas adalah makna yang bukan makna asal sebuah perkataan atau kalimat. <clears throat> Aku melihat sebuah gunung di sebuah kota. Bisa bermakna hakiki, bisa bermakna majas. Makna majasnya apa? Aku melihat seorang alim di sebuah kota. Kenapa diserupakan dengan gunung ya? Karena seorang alim ya seakan-akan dia mempunyai pengetahuan-pengetahuan yang sangat banyak yang pengetahuan tersebut sampai menggunung. Ya. Aku melihat seorang yang sangat alim sekali di sebuah kota. Ya. Ini makna majas, ya. Sehingga kata-kata ini mengandung dua dua makna. Kita harus menjadikan kata ini punya faedah, punya konsekuensi hukum. Tapi ketika ada dua kemungkinan seperti ini ya dan dua-duanya mempunyai makna ya, memberikan faedah makna dan dua-duanya mempunyai konsekuensi hukum ya. Mana yang kita pilih? Maka ketika itu kita harus menggunakan atau menerapkan kaidah ini al-aslu fil kalam al-haqiqah. Pada asalnya sebuah perkataan atau sebuah pernyataan harusnya dibawa ke makna hakikinya, ke makna hakikatnya. Ya. Makna hakikat dari gunung adalah dataran tinggi tersebut. Ya. Makna hakiki atau makna hakikat dari kata gunung adalah dataran tinggi. Sehingga kita tidak boleh memaknai kata itu dengan makna majasnya. Kita tidak boleh memaknai kata itu dengan makna majasnya. Karena makna hakikinya masih dimungkinkan. Sangat mungkin di sebuah kota ada gunung. Ya. Sehingga tidak boleh kita memaknai kata tersebut dengan makna majaz Pertanyaan berikutnya adalah kapan seseorang bisa memaknai atau bisa memalingkan makna sebuah kata dari makna hakikinya kepada makna majasnya kapan seseorang bisa memalingkan makna sebuah kata dari makna hakikinya kepada makna majasnya. Sebagaimana kaidah ini ya, bahwa pada asalnya sebuah perkataan atau sebuah kalimat harus difahami secara makna hakikatnya dan tidak boleh dipalingkan kepada makna majasnya kecuali memenuhi beberapa syarat. Syarat yang pertama, ada hubungan antara makna hakiki dengan makna majasnya dalam bahasa Arab. Ya. Karena kita sedang membahas bahasa Arab ya. Maka ketika kita memaknai perkataan dalam bahasa Arab kita harus kembali kepada bahasa Arab. Syarat yang pertama adalah adanya hubungan antara makna hakiki dan makna majas dalam bahasa Arab. Ya. Seperti kata al-asad. Ya. Singa. Kata asad ini mempunyai makna hakiki yaitu binatang buas ya singa yang merupakan binatang buas <clears throat> ini makna hakikinya dan inilah yang pertama kali ada di benak kita ketika mendengar kata-kata singa. <clears throat> kata singa ini atau dalam bahasa Arab asad mempunyai makna majas ya yaitu seorang pemberani ya seorang yang mempunyai sifat sangat pemberani Di sana ada hubungan antara singa dan seorang yang pemberani. Makanya boleh dalam suatu pernyataan atau sebuah kalimat kita memaknai kata asad atau singa dengan makna seorang yang sangat pemberani. Karena memang dalam singa ya dan dalam atau pada hewan singa ada sifat pemberani ini. Ya, singa ya sangat pemberani, tidak takut kepada e, hewan lain. Bahkan kepada manusia pun tidak takut. Ya. Maka makna ini bisa dibawa ke makna majasnya Seorang pemberani, seorang yang sangat pemberani. Ya seorang yang sangat pemberani bisa disebut sebagai singa karena adanya kemiripan sifat ini ya ada hubungan yang kuat antara makna hakikat dengan makna majasnya seperti misalnya ada orang mengatakan raaitu asadan yakhthubu alal mimbar aku melihat ada singa yang sedang berkhutbah di atas mimbar. Ya. Ini boleh ia menggunakan kata asad untuk menunjukkan makna seorang yang sangat pemberani. Ya, karena adanya hubungan antara makna hakikinya dengan makna majasnya. Hewan singa sangat terkenal dengan sifat pemberaninya. Dan akhirnya ya sifat ini dibawa kepada seorang yang sangat pemberani dan seorang yang sangat pemberani tersebut bisa disebut sebagai asad. Ya. Berbeda kalau tidak ada hubungan antara makna hakiki dengan makna majas, maka kita tidak boleh tidak boleh memaknai kata tersebut dengan makna majas yang diinginkan itu. Apabila tidak ada hubungan sama sekali ya contohnya ya sebagaimana disebutkan dalam buku ini penafsiran kelompok batiniyah ar-rafidah untuk firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang peristiwa terbunuhnya seseorang di kaum Bani Israel. Kemudian mereka tidak tahu siapa yang membunuh orang tersebut. Akhirnya mereka meminta kepada Nabi Musa agar mengusut masalah ini dan Allah memberikan wahyu kepada Musa Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa untuk memerintahkan kepada kaumnya agar mereka menyembelih bakarah sapi betina ya orang-orang batiniyah ar-rafidah mereka mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sapi betina di sini bukan makna hakiki. Yaitu hewan sapi betina tersebut yang ada di benak kita bukan. Yang dimaksud dengan sapi betina di sini adalah Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Ini adalah penafsiran yang batil. Penafsiran seperti ini tidak diperbolehkan. Apa hubungannya? dalam bahasa Arab antara sapi betina dengan Aisyah radhiyallahu anha. Tidak ada hubungannya dalam bahasa Arab antara kedua makna ini. Sehingga tidak boleh seseorang ya memaknai Baqarah dengan Aisyah radhiyallahu anha karena tidak ada hubungannya antara makna hakikat dengan makna majaz dalam dalam bahasa Arab ya. Contoh lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang sifat sifatnya ya. Seperti misalnya Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Allah yang Maha Pengasih berada di atas arsy Allah yang maha penyayang berada di atas arsnya. Istawa di situ bermakna berada di atas. Ada kelompok-kelompok yang menyimpang di dalam Islam yang menafsiri ayat ini dengan makna istawula atau menguasai. Ya. Istawa yang harusnya artinya berada di atas mereka maknai dengan istaula ya menguasai padahal tidak ada hubungan makna dalam bahasa Arab antara berada di atas dengan menguasai. Sehingga pemaknaan seperti ini tidak diperbolehkan. Ini adalah pemaknaan yang menyimpang dan tidak diketahui oleh bangsa Arab sebagai pemilik bahasa Arab. Iya. Sehingga tidak boleh kita memaknai istawa di dalam ayat ini yang artinya berada di atas dengan menguasai. Tidak boleh kita maknai ayat tersebut dengan mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsyistawla. Allah yang Maha Pengasih itu menguasai arsnya. Tidak boleh. Kenapa demikian? Karena kata-kata berada di atas ya, istawa tidak ada hubungannya dengan kata-kata istaula dalam bahasa Arab. Dan dari segi makna pun salah, ya. Dari segi makna pun salah. Allah yang Maha Pengasih menguasai arsnya. Semua dari kita tahu bahwa Allah menguasai arusnya. Dan Allah juga menguasai yang lainnya. Ya. Kalau dikhususkan menguasai arusnya saja, maka maknanya menjadi menjadi tidak benar. Ya. Allah tidak hanya menguasai arusnya saja. Allah menguasai seluruh alam ini. Ya. Makanya tidak boleh kita memaknai ayat tersebut dengan makna menguasai ya tapi yang benar adalah bahwa Allah yang maha pengasih tersebut berada di atas Arsh-nya. ya inilah yang difahami oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para ulama dari generasi salaf dan ulama-ulama yang setelahnya yang mengikuti pemahaman para generasi salaf. Ini syarat yang pertama, ya, adanya hubungan yang kuat antara makna hakiki dengan makna majas. Syarat yang kedua yang bisa menjadikan kita ya memalingkan makna sebuah kata dari makna hakikinya kepada makna majasnya adalah apabila kalimat tersebut tidak mungkin dibawa ke makna hakikinya Syarat yang kedua, apabila kalimat atau perkataan tersebut tidak mungkin dibawa kepada makna hakikinya. Sehingga kita harus memaknainya dengan makna majasnya. Karena kalau kita tidak maknai dengan makna majasnya, maka kata-kata tersebut menjadi tidak punya makna atau tidak punya konsekuensi hukum. Ya. Seperti ya. Saya misalkan ra'aitu asadan fil ma'rakati 'ala al-farasi. Ya. Aku melihat singa di peperangan di atas kudanya wa yahmilu saifan dan dia membawa pedang aku melihat singa di tengah-tengah peperangan dia berada di atas kudanya dan dia memegang pedang ya ini tidak bisa kita maknai dengan makna hakikinya karena tidak terbayang di dalam pikiran kita ada singa yang dia menunggang kuda dan dia memegang pedang ya kalau kita harus memaknai dengan makna hakikinya maka kata-kata ini seakan-akan tidak ada ya tidak ada maknanya ya kata-kata yang ngawur ya tidak ada maknanya dan kata-kata ini yang menjadi tidak punya konsekuensi hukum ya kabar tersebut menjadi kabar yang bohong. Ya. Sehingga ketika keadaannya demikian, maka kita harus berusaha untuk menjadikan kata-kata ini mempunyai makna, mempunyai konsekuensi hukum. Meski kita harus membawanya ke makna majasnya. Makna majasnya adalah kita melihat, eh, aku melihat hewan Eh, aku melihat seorang pemberani, ya, seorang pemberani berada di tengah-tengah peperangan dan dia menaiki kudanya dan membawa pedangnya, ya. Kita harus memaknai kata-kata tersebut dengan makna majasnya agar kata-kata tersebut ya mempunyai fungsi atau faedah dan mempunyai konsekuensi hukum. <clears throat> Ini syarat yang kedua ya kita bisa memalingkan makna sebuah kata dari makna hakikinya kepada makna majasnya apabila tidak dimungkinkan lagi untuk memaknai kata-kata tersebut dengan makna hakikinya. Baru kita memaknainya dengan makna majasnya. Taib. Yang ketiga, syarat yang ketiga <clears throat> adanya korina atau indikasi yang menentukan bahwa makna yang diinginkan adalah makna majas itu. <clears throat> Ada korina atau indikasi atau dalil yang menunjukkan bahwa makna yang diinginkan adalah makna majas itu. <clears throat> ya. Misalnya, ya, saya misalkan korina indikasi atau dalil yang menunjukkan makna majas harus ada. Sehingga kita bisa memaknai sebuah kata dari makna e, memaknai sebuah kata dengan makna majas. <clears throat> Seperti misalnya raaitu asadan. Kata-kata raaitu asadan atau itu jabalan. Aku melihat ada singa. Atau aku melihat ada gunung. Kata-kata ini ya ketika terdengar di telinga, kita atau kita membaca dalam sebuah buku ya. Maka di sini kita harus memaknainya dengan makna hakikinya. Karena tidak ada indikasi yang menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah makna majas. Kata-katanya hanya mengatakan, aku melihat ada singa. Aku melihat ada gunung. Ya. Tidak ada qarinah. Tidak ada indikasi, tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan singa di sini adalah makna majasnya. Yang dimaksud dengan gunung di sini adalah makna majasnya. Taib kita tambah dengan sebuah kata yang mungkin bisa menunjukkan makna majas. Ra'aitu asadan fil Madinah. Aku melihat ada singa di perkotaan. Ya, aku melihat ada singa di sebuah kota. Ra'aitu jabalan fil Madinah. Aku melihat ada sebuah gunung di kota. Ya. Di sini terbuka kemungkinan untuk memaknai kata-kata ini dengan makna majas, ya. Karena kata-kata saya melihat ada singa di kota, ya, bisa jadi yang dimaksud dengan singa di sini adalah seorang yang sangat pemberani. Kata-kata raaitu jabalan fil Madinah saya melihat ada gunung di kota, bisa jadi maknanya adalah saya melihat seorang yang sangat alim sekali, yang ilmunya menggunung di kota. <clears throat> ya. Bisa, ada kemungkinan itu. Tapi belum ada indikasi yang kuat yang menunjukkan bahwa, bahwa yang dimaksud di sini adalah makna majas. Sehingga tetap kita tidak boleh memaknai kata-kata tersebut dengan makna majasnya. Kita harus tetap memaknai kata itu dengan kata hakikinya, dengan makna hakikinya. Ya. Maknanya adalah benar-benar ya. Ra'aitu asadan fil Madinah, aku melihat ada hewan singa di kota. Ra'aitu jabalan fil Madinah, maknanya adalah aku melihat gunung ya dataran yang tinggi tersebut ya di sebuah kota. Walaupun sudah ada kemungkinan makna majas, tapi kalau tidak ada indikasi sama sekali untuk diartikan dengan arti majas, maka kita tetap tidak boleh memaknai kata-kata tersebut dengan makna majas. Kalau kita tambah dengan kata-kata yang lain, misalnya, Ra'aitu asadan fil madinati yaktub. Ya. Aku melihat singa di kota dan dia sedang menulis. Ya. Atau ra'aitu jabalan fil madinati yamshi ala farasih. aku melihat gunung di kota dan dia berjalan di atas tunggangannya. Ya, dia menaiki tunggangannya. Kata-katanya apabila seperti ini maka di sana ada korina Ada indikasi, ada dalil yang kuat yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan kata-kata singa dan gunung di sini adalah makna majas. Kenapa? Karena tidak mungkin singa menulis. Ini indikasi kuat bahwa yang dimaksud di sini adalah makna majas. Tidak mungkin gunung menaiki kuda. Ini indikasi yang kuat yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan gunung di situ adalah seorang alim yang sangat alim sekali, yang ilmunya menggunung. Ya. Karena tidak mungkin ya kita memaknai gunung di dalam kata-kata tersebut dengan gunung yang sebenarnya. Tidak mungkin gunung yang sebenarnya ya yang merupakan dataran tinggi tersebut ya bisa berjalan. Berjalan di atas kuda, tidak mungkin kuda bisa mengangkat gunung. Ya. Dan tidak mungkin gunung berjalan ya di sebuah kota ya. Ini indikasi yang kuat yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan makna gunung di situ adalah seorang yang sangat alim sekali yang ilmunya menggunung ya. Apabila ada indikasi yang kuat seperti ini ya, maka kita boleh memaknai sebuah kata ya dengan makna majasnya. <clears throat> para pendengar radio Roja, para pemirsa Roja TV, dan seluruh kaum muslimin yang bisa mendengarkan kajian ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semuanya. Para ulama dari zaman dahulu ketika melihat pembagian makna menjadi dua, ada makna hakiki ada makna majazi. Ya, mereka berbeda pendapat dalam memandang makna majaz ini. Apakah benar ada makna majaz dalam bahasa? Dalam Al-Qur'an, dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, mereka berbeda pendapat, ya. Ada yang mengatakan ya, tidak ada majas baik dalam bahasa maupun dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya tidak ada majas ya. Semua yang ada adalah makna hakiki. Ada yang mengatakan ada majas di dalam bahasa. Ada majas baik di dalam di dalam bahasa ataupun di dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena semuanya adalah bahasa Arab. Sehingga ya majas itu ada dalam semuanya. Ada yang mengatakan pendapat yang ketiga ya ada majas dalam bahasa. Tapi dalam Al-Qur'an tidak ada. Ya, mereka mengeluarkan Al-Qur'an ya, karena mereka mengatakan ya bahwa majas adalah makna yang bisa dihilangkan, bisa dinafikan. Ya. Dan tidak ada di dalam Al-Qur'an makna yang bisa dinafikan. Ya. Tidak ada di dalam Al-Qur'an sebuah kalimat yang maknanya bisa dinafikan. Padahal ciri-ciri majas adalah apabila maknanya bisa dinafikan. Apabila ada sebuah kata yang maknanya bisa dinafikan, maka itulah majas. Contohnya, ya. Ra'aitu asadan yakhthub. Aku melihat singa sedang berkhutbah. Ya. Aku melihat singa sedang berkhutbah. Orang yang mendengar perkataan ini bisa mengatakan dia tidak singa. Dia tidak singa, tapi dia manusia yang mempunyai sifat pemberani. Dia bukan singa. Ini ciri makna eh, majas, ya, bisa dinafikan. Dan ini sangat tidak pantas apabila diterapkan dalam Al-Qur'an maupun sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ya, kelompok yang ketiga ini mereka ya menafikan majas di dalam Al-Qur'an dan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena sifat majas ini, ya. Ketika kita melihat perbedaan pendapat para ulama tersebut, ya. Kita melihat bahwa pada akhirnya khilafnya ya adalah khilaf lafzi. Khilaf lafzi ini adalah khilaf yang kelihatannya khilaf tapi pada akhirnya sebenarnya mereka sepakat ya khilaf yang terlihat merupakan perbedaan pendapat tapi pada hakikatnya ya tidak ada perbeda tidak ada perbedaan itu ya semuanya kembali bermuara pada satu kesepakatan ya makanya membahas masalah e, perbedaan pendapat ini ya tidak terlalu e, e, memiliki e, faedah yang besar ya pada akhirnya mereka sepakat bahwa maknanya sama ya orang yang mengatakan tidak ada e, makna majas dalam bahasa ketika sampai pada kata-kata raaitu asadan yakhtub ya aku melihat ada singa yang berkhutbah ya mereka mengatakan bahwa asad di situ maknanya manusia yang pemberani ya dan itu menurut mereka adalah makna hakiki karena terangkai dalam rangkaian yang menunjukkan makna itu ya aku melihat ada singa yang berkhutbah, ya. Maksud singa di sini adalah manusia yang punya sifat pemberani atau sangat pemberani, ya. Itu makna hakikinya seperti itu, ya. Jadi asad di situ maknanya adalah manusia yang sangat pemberani. Dan itu makna hakiki menurut mereka karena terangkai dalam suatu kalimat yang menunjukkan makna itu. Ya. Dan ini sama persis dengan yang diinginkan oleh orang-orang yang menetapkan majas. orang ya. Orang-orang yang menetapkan majas mengatakan yang dimaksud di situ adalah manusia yang punya sifat sangat pemberani. Ya. Hanya saja mereka mengatakan itu bukan makna asalnya. Makna asalnya ya singa adalah e, si binatang buas tersebut. Ya. Binatang buas yang bernama singa. Ya. <clears throat> ini pada asal pada akhirnya ya hasilnya sama. Tidak ada perbedaan. Maknanya juga juga sama. Mungkin timbul pertanyaan, kenapa mereka mengingkari adanya makna majas? Jawabannya adalah karena banyaknya orang yang menggunakan makna majas untuk menolak kabar-kabar yang datang dari Allah dan Rasulnya. Ya. Banyak yang menggunakan majas ini untuk menolak sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk menolak nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk menolak kabar-kabar tentang perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sehingga ya ulama-ulama yang melihat ya fenomena seperti ini akhirnya mereka menolak adanya majas. Majas ini tidak ada. Yang ada adalah makna hakiki saja. Karena mereka ya sangat anti ya dengan eh, penafian-penafian eh, yang mereka terapkan dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dalam perbuatan-perbuatannya dan dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya agar pintu ini tidak terbuka lebar, maka mereka menutupnya sama sekali. Ya. Begitu pula dengan orang-orang yang mengatakan bahwa tidak ada majas dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingin menutup pintu itu, ya. Karena Al-Qur'an dan sunnahlah yang di sana ada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan ada keterangan-keterangan tentang perbuatan Allah Subhanahu wa taala, ya. Mereka ingin menutup celah ini. Ya. Celah ini digunakan oleh kelompok-kelompok yang menyimpang di dalam Islam untuk menafikan sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan sunnah. <clears throat> Namun sebenarnya ada sebuah kaidah yang ada di dalam bab majaz yang bisa kita pegang teguh ya untuk melawan kelompok-kelompok yang menyimpang tersebut dalam penggunaan majasnya ya ya yaitu sebuah kaidah yang mengatakan bahwa apabila sebuah perkataan atau sebuah kalimat masih bisa dimaknai dengan makna hakikinya maka tidak boleh kita memaknainya dengan makna majasnya. Ya. Apabila sebuah perkataan atau sebuah kalimat masih bisa dibawa ke makna hakikinya, maka tidak boleh bagi kita untuk memaknainya dengan makna majasnya. Dengan kaedah ini yang disepakati oleh mereka, ya, kita bisa melawan atau menentang takwil-takwil mereka dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala ya sebagaimana ya mereka mentakwil misalnya ketika ada penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa taala ya itu punya tangan mereka mengatakan Allah tidak mungkin punya tangan ya karena yang punya tangan hanyalah makhluk sehingga yang dimaksud dengan tangan di sini makna majas. Maknanya adalah kekuatan, kekuasaan. Itulah makna tangan yang disandarkan atau dilekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita bisa menjawab perkataan mereka dengan mengatakan Allah punya tangan karena kenyataan bahwa Allah punya tangan itu masih dimungkinkan. Akal kita tidak memustahilkan kenyataan itu, ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala punya tangan. Hanya saja kita ta tidak tahu bagaimana tangan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tangan Allah Subhanahu wa taala kita tidak tahu. Dan kita bisa mengatakan bahwa tangan Allah Subhanahu wa taala sangat berbeda dengan tangan makhluknya. Tangan Allah Subhanahu wa taala adalah tangan yang sempurna, tangan yang suci, tangan yang mulia. Tangan yang sangat berbeda dengan tangan makhluknya. Dan ini masih dimungkinkan. Masih dimungkinkan. Sehingga ya tidak boleh kita memalingkan makna tangan ini kepada makna majasnya. Dan hal ini sama dengan pendengaran, ya. Allah punya pendengaran tidak? Punya pendengaran. Makhluknya punya pendengaran juga, ya. Tidak boleh kita memaknai pendengaran tersebut dengan makna majas. ya. Misalnya dengan ilmu, pengetahuan, ya. Allah mendengar maksudnya Allah mengetahui kita, mengetahui suara kita, ya. Tidak boleh ya karena makna hakikinya masih dimungkinkan yaitu mendengar dengan sebenarnya ya banyak dari mereka yang menggunakan pintu majas ini untuk mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan juga perbuatannya ketika datang kepada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang Allah Subhanahu Wa Taala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Ya. Mereka mengatakan ini bukan turunnya Allah Subhanahu Wa Taala, tapi ini adalah turunnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Turunnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala mereka menafikan turunnya Allah Subhanahu wa taala dengan pintu majas. Ya. Karena memang di dalam majas ada ya. Ada majas yang bentuknya adalah membuang kata yang disandarkan dan menggantinya dengan kata yang menjadi sandarannya. Seperti misalnya was alil qaryah. Bertanyalah kepada sebuah daerah atau sebuah dusun atau sebuah kota atau sebuah desa. Bertanyalah kepada desa, bertanyalah kepada dusun, bertanyalah kepada kota, bertanyalah kepada daerah. Mereka mengatakan pada asalnya adalah was'al ahlal karya Bertanyalah kepada penduduk suatu daerah. Penduduk sebuah desa, penduduk sebuah kota. Kata-kata penduduk dihilangkan ya dan diganti dengan kota langsung ya dihilangkan dan langsung kepada kota ini menunjukkan bahwa ya bisa jadi ya kota tersebut maknanya adalah penduduk ya penduduk sebuah kota penduduknya dihilangkan ketika kita mendengar kita harus memasukkan kata penduduk itu agar maknanya benar bertanyalah kepada penduduk suatu suatu kota. Mereka ketika datang kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir." Bahwa Rabb kita turun ke langit dunia ketika masih tersisa sepertiga malam terakhir, ya. Mereka mengatakan di sini bukan turunnya Allah, tapi turunnya rahmat Allah ya. Tapi rahmat di, di hadis ini dibuang karena sudah ma'ruf. Ya, mereka mengatakannya demikian. Dan ini adalah pemaknaan yang tidak benar. Ya. Ini pemaknaan yang menyelisih kaidah majas itu sendiri. Karena apa? Karena turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia, ke langit dunia bukanlah sesuatu yang mustahil bukanlah sesuatu yang dinafikan oleh akal kita. Kita masih bisa memahami perkataan tersebut dengan makna hakikinya. Sehingga tidak boleh bagi kita untuk memaknai kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dengan makna majaz. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa atas segala sesuatu. Allah berkuasa untuk turun ke langit dunia ketika sepertiga malam terakhir, ya. Tidak ada yang menghalangi Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hal tersebut. Dan dia adalah zat yang dikatakan di dalam Al-Qur'an fa'alun lima yurid. Dia melakukan apapun yang dia kehendaki. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Ya, tidak boleh. Ya. Tidak boleh kita tanya tentang apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi yang ditanya adalah perbuatan-perbuatan manusia. Manusialah yang ditanya di akhirat nanti. Ya. Mengapa mereka melakukan ini, mereka mengapa mereka melakukan itu, ya. Adapun Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha bijaksana, ya. Tidak pantas bagi kita untuk bertanya, kenapa Allah Subhanahu wa taala melakukan ini? Kenapa Allah Subhanahu wa taala melakukan itu? Kenapa Allah Subhanahu wa taala turunnya di sepertiga malam terakhir saja? Ya, tidak pantas bagi kita untuk bertanya-tanya tentang perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengabari kepada kita dengan kabar tertentu, maka kita sebagai seorang yang muslim menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus menerimanya dengan apa adanya, dengan hati yang terbuka, dengan sepenuhnya, ya. Makanya ketika ada kata-kata dari Allah dan Rasulnya, ya. Dan kata-kata tersebut masih dimungkinkan untuk dimaknai dengan makna hakikinya, kita tidak boleh memaknainya dengan makna majasnya, ya. Para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja dan seluruh kaum muslimin dimanapun Anda berada, eh, inilah yang bisa saya sampaikan dalam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 Baik, Fatal Islam Azakumullah, saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan Anda dapat bertanya secara langsung di lantai telepon 021 823 6543 atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di 081 989 6543. Untuk yang pertama kami angkat melalui line telepon di 021 823 6543. Halo. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Eh, dengan Ibu di Depok. Ya, silakan Ibu. Ya, silakan Ibu. Eh, gini Ustaz. Hmm. Uh, kalau misalnya kan kita mau dikasih uang sama orang. Ya. Uh, terus kan Hmm, jadi waktu pembagian itu mungkin ada yang nggak nggak menurut syariat gitu. Jadi terus kan kita bilang gini, ya udah uh, saya nggak dikasih juga nggak apa-apa, saya bilang gitu. Mm-hmm. Terus ada itu kan tapi karena mereka memberi juga, jadi saya ambil gitu. Jadi itu bagaimana Ustaz? Uh, itu apakah itu uangnya halal atau saya harus bayar kafarat gitu karena uangnya saya terima juga gitu. Uh, uang itu pemberian dari orang lain ya ibu? Ya misalnya dari saudara gitu. Mana? Uh, uh, bagaimana? Akhirnya saya terima juga tapi Mm -hmm. tapi saya merasa ini ini halal nggak ya karena kan ada ucapan saya udah yang udah keluar gitu saya bilang dia nggak dikasih juga nggak apa-apa gitu tapi mm-hmm. uh, akhirnya belakangan saya ambil juga karena mereka memberi begitu itu bagaimana ucap hukumnya baik baik mohon ditunggu jawabannya ibu ya assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi itu dari hasil apa itu coba ditanya itu dari hasil apa ya Tidak bisa. Kalau ya sudah terputus. Taib, ya, eh, ada eh, kaidah umum dalam masalah pemberian hadiah ya. Ada kaidah umum dalam masalah pemberian hadiah <clears throat> atau pemberian yang selain hadiah ya. Kaidah umumnya adalah apabila sebuah harta adalah harta yang halal baik zatnya ataupun cara mendapatkannya, maka kita boleh menerimanya. Ya. Dan ini sangat jelas. Keadaan yang kedua, apabila harta tersebut adalah harta yang halal secara zatnya, tapi haram dalam cara mendapatkannya. Dan haramnya ini berhubungan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Haramnya di sini berhubungan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika diberikan kepada kita maka hukumnya berubah. Ya. Seakan-akan zatnya berubah. Ya. Misalnya ya, saya misalkan ada orang korupsi. Orang korupsi ya adalah orang yang mengambil harta yang diharamkan ya ya mengambil harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala melarang manusia untuk memakan harta manusia secara batil dan korupsi masuk dalam tindakan memakan harta manusia secara batil ya maka Harta yang demikian haram di tangan orang yang melakukan korupsi. Tetapi ketika diberikan kepada orang lain, ya, maka harta tersebut menjadi halal apabila sebab diberikannya halal. Misalnya, ketika ada orang yang berkorupsi misalnya, kemudian dia meminta kepada tukang kayu untuk membenarkan pintu di rumahnya. Akhirnya tukang kayu itu datang dan membenarkan pintu. Kemudian dibayar dengan uang dari hasil korupsi. Ya. Uang ini haram di tangan orang yang berkorupsi tersebut. Ya. Tapi uang ini menjadi halal di tangan orang yang bekerja itu. Kenapa demikian? Karena orang yang bekerja itu ya bekerja dengan cara yang halal. Ya. Sehingga ketika uang tersebut berpindah ke tangan dia dengan cara yang halal, maka menjadi halal. Ya. Dia haram di tangan orang yang melakukan korupsi, halal di tangan orang yang e, menerimanya karena pekerjaan yang dihalalkan. Ya. Ini keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga, apabila ya sebuah barang itu haram secara zatnya, maka tidak boleh diberikan kepada orang lain. Ya. Tidak boleh diberikan kepada orang lain. Misalnya ada orang yang memberikan khamar kepada kita. Khamar adalah segala sesuatu yang memabukkan. Baik itu berupa minuman atau berupa obat-obatan terlarang, terlarang ya narkotika, ya sabu-sabu, ganja atau yang lainnya. Ini semuanya masuk dalam kategori khamr. Ya. Ini zatnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan cara apapun diberikan kepada orang lain tetap tidak boleh kita terima ya kalau ada orang yang memberikan kita khamr kita tidak boleh menerimanya dengan alasan apapun ya tidak boleh kita miliki dengan alasan apapun ya karena itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya jual beli tidak boleh, ya. Beri memberi ya, hibah tidak boleh, hadiah tidak boleh, ya. Sewa tidak boleh. Ya. Dengan cara apapun perpindahan ya dari tangan dia ke tangan kita, maka itu diharamkan. Ya. Keadaan yang keempat adalah keadaan barang tersebut tidak haram secara zatnya, tapi haramnya dari sisi cara mendapatkannya. Dan ada hubungan dan masih ada hubungan kepemilikan, hubungannya dengan orang lain, ya barang tersebut mempunyai hubungan kepemilikan dengan orang lain. Ya. Misalnya ada orang mencuri. Orang mencuri sepeda motor misalnya. Kita tahu sepeda motor itu adalah curian. Kemudian diberikan kepada kita. Ini saya kasih hadiah kamu sepeda motor. Padahal ya motor tersebut adalah motor curian. Kita tahu itu motor curian. Ya. Dan motor pada asalnya halal. Ya. Tapi dia mencurinya. Dan barang tersebut sebenarnya masih ada hubungan kepemilikan dengan pemilik asalnya. Ya. Ada hubungan hak manusia di situ. Maka yang demikian juga tidak boleh kita terima. Tetap haram di tangan kita apabila kita menerimanya. Karena apa? Karena orang tersebut tidak berhak untuk memberikan hak milik orang lain kepada kita. Ya. Sebenarnya yang mempunyai motor ini adalah pemilik sebenarnya. Ya. Pemilik yang pertama sebelum dicuri, ya. Sehingga ketika barang tersebut dicuri, kepemilikan belum ber, belum berpindah. Makanya orang yang mencuri tersebut ya tidak punya hak sama sekali untuk memberikannya kepada orang lain, ya. Sehingga orang lain yang menerima tersebut ya sebenarnya menerima barang yang haram ya. Sehingga ini tidak diperbolehkan ya. Inilah empat keadaan e, dalam hal e, barang yang diberikan atau barang yang dihadiahkan atau barang yang dipindahkan kepemilikannya ya kita ketika sudah tahu kaidah ini maka masalah-masalah yang mirip dengan masalah yang ditanyakan ya e, bisa kita kita jawab ya. Misalnya ya ada orang yang bekerja di bank. Dia punya anak, dia punya istri ya. Bekerja di bank ya, ini berhubungan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang melarang manusia untuk melakukan riba. Ya. Melarang manusia untuk melakukan riba Allah Subhanahu wa taala ketika ada orang yang melanggarnya, dia berarti dia melanggar hak Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang melanggar hak Allah, kemudian mendapatkan hasil, maka hasilnya tersebut adalah hasil yang haram secara e, cara mendapatkannya. Haram dari sisi cara mendapatkannya. Bukan dari sisi zatnya. Zat uang halal haramnya adalah dari sisi cara mendapatkannya. Karena dia mendapatkannya dengan cara melanggar hak Allah Subhanahu wa taala, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada seorang istri yang diberikan nafkah oleh suami, ya, dengan e, harta yang seperti ini, maka di tangan istri harta tersebut menjadi halal, ya. Walaupun disyariatkan bagi istri untuk ya menjauhi harta ini. Tapi eh, perintah ini adalah perintah anjurannya, bukan mewajibkan, bukan mengharuskan. Ya. Karena harta tersebut adalah harta yang dihapuskan keberkahannya. Yamhaqullahu ar-riba. Allah menghapuskan ya keberkahan harta riba. Ya. Namun secara eh, hukum asal harta tersebut menjadi halal di tangan istri menjadi halal di tangan anak-anaknya. Karena apa? Karena perpindahan kepemilikan dari suami ya ke istri halal perpindahan kepemilikannya dengan cara nafkah ya. Begitu pula perpindahan kepemilikan dari seorang ayah ke anak halal ya. Karena dari cara nafkah ya. Dan per perpindahan kepemilikan dari cara nafkah ini di diperbolehkan di dalam Islam ya sehingga harta hasil riba tersebut haram di tangan ayah dan di tangan suami tapi menjadi halal ketika dipindahkan ke tangan istri ketika berpindah ke tangan anak karena cara perpindahannya dibolehkan secara syariat ya Ustaz mana dalilnya dalilnya adalah peristiwa ya di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mulia dan diharamkan bagi beliau untuk menerima sedekah. Tapi dihalalkan bagi beliau untuk menerima hadiah. Suatu ketika, ya, Barirah mendapatkan sedekah. Ya, mendapatkan sedekah dari orang dan Bali Barirah terima radhiyallahu anha setelah diterima oleh Barirah, yang itu merupakan harta sedekah, maka Barirah menghadiahkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah terima hadiah itu. Padahal harta tersebut asalnya dari harta sedekah yang seharusnya tidak boleh diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena cara perpindahan kepemilikannya dari Barirah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah cara yang halal, ya, maka hadiah tersebut menjadi halal di tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang tersebut yang menjadi halal di tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena sekarang sudah menjadi hadiah, bukan sedekah lagi, ya. Memang di, tangan, di tangan Barirah itu adalah hasil dari sedekah tapi di tangan Rasulullah SAW Alaihi Wasallam itu adalah barang hadiah. Ya. Ini menunjukkan ya bahwa tabadduru sababil milki kata katabadduril ain. Perpindahan sebab kepemilikan itu seperti berubahnya zat benda itu. Ya. Perubahan sebab kepemilikan itu seperti perubahan zatnya. Ya. Karena sebab kepemilikannya sudah berubah, maka seakan-akan zatnya juga juga berubah ya. Namun ada batasan di kaidah ini yaitu apabila barang tersebut tidak haram secara zatnya atau tidak ada hubungan kepemilikan dengan orang lain ya sebagaimana harta curian tadi ya walaupun yang dicuri adalah barang yang zatnya halal tapi itu masih ada hubungan kepemilikannya dengan orang lain sehingga tidak boleh tidak boleh dipindah tangankan ya karena itu masih eh, kepunyaan dari pemilik awal ya tabaddulu sababil milki katabaddulil ain kaidah ini sangat penting ya perubahan sebab kepemilikan itu seperti perubahan eh, zatnya eh, demikian para pemirsa Roja TV dan para pendengar di Roja yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita berakhir sampai di sini ya. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan dari kajian ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi dan mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.